Umat manusia ini senantiasa akan berada dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Sebelum kita mempelajari hadis yang berikutnya, kita merujuk sejenak hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi? Tafadhal. Ya, firman tafadhal. Nah, mengakhirkan sahur di sini maksudnya adalah melakukan sahur di akhir malam kurang lebihnya seperempat jam atau yang mendekati dengan itu sebelum masuknya waktu sholat subuh. Ada faedah yang lain? Ya. Yeah. Abdul Latif Ada faedah yang lain? Ya, fadal Abdul Hadi. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan berada di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La yazalun nasu bi khairin. Umat manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan, yakni berada di atas sunnah atau bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada faedah yang lain? Nah, Abdullah. نعم طيب Ada faedah yang lain? Iya, silahkan siapa? Iya, Pak Jalil. Iya. disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Baik, menyegerakan ini kapan? Ketiga, terbenamnya matahari. Begitu masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari, maka disunahkan dan ditekankan dalam syariat ini untuk menyegerakan berbuka puasa. menyegerakan berbuka puasa di sini apakah semata-mata agar supaya tidak lapar dan dahaga ataukah bagaimana? Iya. Iya, dalam rangka mengikuti dan menjalankan bimbingan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah jika mengakhirkan berbuka puasa hingga masuknya waktu malam atau munculnya bintang-bintang di langit? Apakah yang demikian ini diperbolehkan? Gantian yang lainnya. Ya. Menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan meniru siapa? Meniru kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah meniru siapa? Kaum Syiah Rafidah menyuruh siapa dalam hal ini? Ada. Ya, siapa yang membantu? Ya. Iya, <laughs> iya menyisi sunnah sudah. Kemudian menyerupai orang-orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah menyerupai siapa? Ini yang perlu dibantu. Ya. Kaum Yahudi. Nah. Baik. Insyaallah cukup merajahnya kita masuk kepada hadis yang ke-190. Al-hadithu tis'un ba'dal mi'ah. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم الحديث التسعون بعد المئة حديث yang ke-190 dari kitab Umdatul Ahkam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia dan beliau adalah manusia terbaik dalam umat ini, umat Islam setelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang diberi kabar gembira sebagai penghuni al-jannah, penghuni surga semenjak kakinya masih menginjakkan bumi ini ketika masih di dunia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira bahwa ia akan masuk ke dalam jannah dan akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan beliau adalah orang terdekat Rasul setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkatlah Khalifah Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam dan sepeninggal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maka ditunjuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum muslimin. Di masa beliau lah umat Islam menguasai dunia ini. Dua kerajaan adik kuasa dunia, kerajaan, kerajaan Persia yang menguasai belahan dunia bagian timur dan kerajaan Romawi yang menguasai belahan dunia bagian barat takluk di bawah panji pasukan Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa yang demikian ini menunjukkan kamalul kudrah, wa kamalul iradah. Sempurnanya kemampuan di dalam memimpin umat ini dan sempurnanya keinginan atau kemauan atau tekad yang bulat di dalam mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia ini. Beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid, dibunuh oleh seorang majusi, Abu Lu'lu, dan Abu Lu'lu ini hingga sekarang dipuja, dimuliakan, kuburannya dikeramatkan oleh kaum Syiah Rafidah di negeri Iran. Sebaliknya, kaum Syiah Rafidah menyatakan bahwasannya Umar ibn Khattab ini adalah salah satu dari dua berhala Quraisy. Ini menunjukkan bahwasannya Syiah Rafidah adalah agama lain selain agama Islam yang membenci orang-orang mulia dari kalangan sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza aqbala al-lailu min hahuna jika akbala datang al-lailu malam atau waktu malam minha huna dari sini beliau menunjuk ke arah timur Idza aqbala al-lailu minha huna jika telah datang malam dari arah timur maksudnya Wa adbaron naharu min hahuna. Wa adbara dan telah meninggalkan an-naharu siang min hahuna dari arah sini beliau menunjuk arah barat faqad aftara saimu maka saat itulah seorang yang soim, seorang yang berpuasa melakukan berbuka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu keterangan dalam bentuk realita dalam bentuk kenyataan tentang waktu berbuka puasa. Tentunya kita telah mengetahui bahwasanya waktu berbuka puasa itu adalah ketika terbenamnya matahari. ketika terbenamnya matahari yang dengan itu kemudian masuk waktu maghrib. Nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini lebih merinci lagi menyebutkan tanda-tanda terbenamnya matahari tersebut yang dengan itu kemudian seorang yang berpuasa bisa melakukan iftar, bisa melakukan proses berbuka puasa. Beliau nyatakan idza aqbala al-lailu min hahuna. Jika telah datang malam dari arah sini, yakni arah timur. Mungkin kita kurang perhatian ketika masuk waktu maghrib atau masuk waktu berbuka puasa. Karena mungkin kebanyakan dari kita kalau menjelang buka puasa itu sudah di hadapan berbagai sajian di dalam rumah atau di dalam masjid sudah siap menyantap. Nah, Rasul saw Alaihi Wasallam di sini memberikan suatu gambaran bahwa uh, karena eh, Islam adalah agama yang sempurna, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan seperti ini karena tidak setiap saat orang melakukan som itu di rumahnya. Tidak setiap saat orang yang berbuka puasa itu pas bertepatan di rumahnya atau di masjid yang di situ disediakan hidangan buka puasa. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alamat memberikan tanda-tanda masuknya waktu maghrib yang dengannya seorang yang berpuasa bisa berbuka. Di antara tandanya adalah yang pertama telah datang waktu malam dari arah timur. Tentunya semua sepakat bahwasanya matahari itu terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Semua sepakat seluruh dunia ini. Berbeda dengan kiblat, apakah ke arah barat atau ke arah selatan, ke arah utara, itu tergantung letak suatu negeri kemana arah kiblatnya. Nah, topik kita adalah terkait dengan arah timur dan barat. Nah, ketika waktu ketika malam mulai datang dari arah timur, Wa adbaron naharu min hahuna dan siang telah meninggalkan dari arah barat. Kita lihat kalau menjelang waktu maghrib itu yang gelap yang e, kelihatan gelap adalah yang sebelah timur. Bisa diperhatikan kalau ada kesempatan menjelang terbenam itu yang timur sudah mulai gelap. Sementara yang barat masih nampak terang karena di situ matahari masih e, nampak dan akan terbenam. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ketika malam sudah mulai datang dari arah timur, sudah semakin gelap. Ditambah lagi siang, waktu siang, cahaya siang ini sudah mulai meninggalkan dari arah barat, sudah mulai matahari mulai terbenam dan cahaya sudah tidak nampak lagi. Waktu siang sudah tidak tidak nampak lagi. Maka saat itulah masuk waktu bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Nah, pernyataan Rasul Shallallahu alaihi wasallam wa adbaron naharu min hahuna ini sangat penting karena saling terkait. Karena saling terkait dengan datangnya kegelapan atau malam di arah timur. Mengapa sangat penting? Ya, karena kalau sekiranya di arah timur sudah gelap, padahal ini belum masuk asar, arah timur sudah gelap sekali sana. Sementara di arah barat masih terang. Matahari jangankan terbenam, sinarnya saja masih nampak maka berarti belum waktunya untuk berbuka. Kenapa? Karena gelap yang ada di timur itu tidak cukup mewakili. Bisa jadi gelap yang ada di timur itu bukanlah malam yang datang, tetapi mendung. Hitam karena mendung yang gelap yang akan turun hujan di arah timur sana. Oleh karena itu, dua hal ini harus saling Eh, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kegelapan atau malam datang dari arah timur, kemudian siang telah meninggalkan bumi ini atau tempat yang kita be, kita berdomisili di situ dengan terbenamnya matahari. Maka saat itulah kemudian e, seorang yang berpuasa melakukan proses berbuka. Idan ikhwan din, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sesungguhnya bagian dari ajakan terhadap umatnya untuk tadabbur, untuk tafakur dengan eh, apa yang terjadi di alam semesta ini yang kemudian terkait dengan amalan ibadah saum yang sedang dikerjakan oleh kita. Mengerti, mengetahui berbagai tanda-tanda yang dengannya memudahkan kita untuk melakukan suatu ibadah, dalam hal ini berbuka puasa. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini pula terdapat suatu isyarah atau makna yang tersirat agar kita menyegerakan berbuka puasa. Dari sisi mana? Dari sisi pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faqad aftara shaimu." Kalau malam sudah mulai datang dari arah timur, kemudian siang telah meninggalkan arah barat, maka saat itulah sudah waktunya untuk berbuka bagi seorang yang melakukan puasa. Jangan ditunda-tunda lagi, akan tetapi segerakanlah untuk berbuka puasa. Ini makna yang tersirat dari hadis yang sedang kita pelajari ini. Dan tentunya ini makna yang tersirat ini sebagaimana yang dikandung dalam hadis yang sebelumnya yang telah kita pelajari la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharu as-suhur dari sini jelaslah bagi kita tentang kapan seorang harus berbuka puasa dan jelas pula bagi kita tentang disunnahkannya atau dianjurkannya bahkan ditekankannya kita untuk menyegerakan proses berbuka puasa. Demikianlah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah beberapa keterangan dan kesimpulan yang terpenting terkait dengan hadis yang ke-190 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bertafaqquh fid din, mempelajari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan pula senantiasa memberikan bimbingan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala walhamdulillahi alamin.